Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Mandumah Usul Fiqhi wa Qawaidih. Halaman 313, perhatikan baik-baik bagian bawah itu pantun yang ke-81 akan kita masuki. Qala al-muallifu athabahullah Naam, kita lanjutkan pantun yang ke-81 lakinna man yajahalu qasda sahibih fal 'abdu ghairu fasidin min janibih ini berkaitan masalah apa kemarin masalah na'am barakallahu fikum tahlil ya tahlil itu seorang lelaki menikahi seorang wanita agar wanita tersebut nanti menjadi halal Nam dinikahi oleh mansua, mantan suami semarin ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya Nyawa orangnya nggak tahu, loh. Gitu. Paham ya? Akadnya rusak atau tidak? Kan niatnya mau tahlil, tapi yang dinikahi nggak tahu, keluarganya nggak tahu. Mereka menghukum setelah dohir tanda kan? Dohirnya nikah ya nikah. Ternyata apa? Di balik pernikahan tersebut niatnya apa tahlil itu loh. Eh, niat ini kan nggak diketahui, niatan dalam hati. Dohirnya kan mau gitu loh. Bagaimana sekarang? Lakin namanya yajhalu qasda sahibih. Akan tapi Barang siapa yang dia tidak tahu tujuan dan keinginan pelakunya, fal aqdu ghairu fasidin min janibih. Maka dari satu sisi akadnya tidak rusak karena hukum secara zahir, al-hukmu 'ala zahir. menghukum itu secara zahir itu kaidah yang penting nih ya. Al-hukmu 'ala zahir. Zahirnya dia sama siapa temannya. Eh? kalau dia berteman sama nam pembegal, penjudi, perampok, suatu ketika walaupun dia sunni salafi, terkena imbasnya dituduh dia pencuri juga perampok juga itu gak ada salahnya karena dohirnya dia menampakkan berteman sama penjahat faham jadi al-hukmu ala dohir itu penting sekali kaidahnya perkara bawa bawatinul umur perkara-perkara yang gak nampak itu amruha ilallah azza wa jal perkaranya apa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala contohnya dia sunni salafi tapi nimbrungnya bertemannya sama orang-orang hizbiyin misalkan sama ashabul jam'iyat wal muasasat misalkan eh, sama ashabul tilfaz misalkan. Nah, nah nanti orang anak nggak ikut-ikutan kok. Anak cuman eh, cuman apa? datang aja, anak cuman duduk aja. Nah, perbuatan dia duduk-duduk dengan mereka ini menjadikan apa? muncullah fonis dari apa? dohir yang nampak tersebut. Kalau antum tidak bersama mereka, tampakkan dohirnya itu antum bersama ahli sunnah itu loh. Paham belum? Kalau ngaku sunnah sanafi ya sama ahli sunnah. Kan itu, bukan sama hizbiyun. Jadi orang ketika menghukum dohir itu nggak salah dia. Salah atau tidak? Enggak salah. Karena perkara batinnya urusan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih kata beliau, "Hadza istisna'un jayyid." Ini pengecualian yang bagus. Yakni maksudnya man la ya'lam niyyat sahibih barang siapa yang tidak mengetahui niat pelakunya, pelaku yang menikah tadi itu, fal 'abdu fi janibi sahihun. Maka akad nikahnya Nah, di suatu sisi benar. Paham ya? Sahih akad nikahnya. Sisi yang mana dohirnya maksudnya? Sisi dohirnya benar ya, sahih dan juga tidak ada nah barakallahu fikum kritikan enggak ada juga di situ faktor yang batalkan karena secara dohirnya. Li'annahu laisa lahu illa dhahir. Dikarenakan tidak ada bagi dia untuk menghukumi dia kecuali dohirnya saja. Kecuali apa? Dohirnya saja. Nah barakallahu fikum seperti itu. Fa idza ja'a insanun Itazawwaj imra'atan mutallaqatan salasan. Kalau seandainya ya apa kata beliau apabila ada orang menikahi seorang wanita yang sudah cerai tiga tolak bain namanya ya cerai tiga ini namanya tolak bain wa zawjuhu abu nah wa zawajahu abuha wa huwa la yadri nah ternyata yang menikahkan dia ya, eh, yang menikahkan dengan laki-laki tersebut adalah apa bapaknya paham ya dalam keadaan bapaknya enggak tahu annahu muhallil falaisa alaihi ism. Dalam keadaan dia nggak tahu kalau tujuan nah barakallahu fikum pernikahan tersebut adalah tahlil, nggak tahu dia. Dinikahkan sama bapaknya, nah barakallahu fikum bapaknya menikahkan dengan laki-laki tersebut padahal nggak tahu kalau tujuannya adalah tahlil. Wan nikah fi haqqiha sahih. Pernikahan ini pada hak wanita tersebut benar karena wanitanya nggak tahu. Nah barakallahu fikum Naam, kita lihat sini barakallahu fikum. Kata beliau, "Li'anna nikaha fi haqqiha wa nikahu fi haqqiha sahih." Pernikahannya itu kalau untuk mengenai perempuan itu sahih karena perempuan enggak tahu apa-apa. Bapaknya ini yang nah barakallahu fikum menikahkan perempuan tadi itu. Walau mata hadzal muhallil, kalau ternyata muhallil ini yang lelaki yang menikahi wanita tadi itu meninggal dunia, nah barakallahu fikum wa warasathu zaudatuhu wa tadatlahu lahu. Maka nanti istrinya tetap mendapatkan warisan dan istrinya juga tetap apa? melakukan masa iddah. Paham ya? Karena posisinya untuk pernikahannya sebenarnya sah. Hanya saja apa? Dia enggak tahu karena bapaknya yang menikahkannya. Paham belum? Surat dohirnya dia dikatakan sah tidak batal pernikahannya. Kalau muhalil ini yang laki-laki menikah ini meninggal dunia, maka perempuan tadi berhak mendapatkan warisannya dan juga berhak untuk apa? Untuk melakukan iddah. Naam. Li'anna nikah fi haqqiha. Dikarenakan pernikahan tersebut pada hak wanita tersebut, hai kanat jahilah. Naam. Yaitu tatkala perempuan tersebut tidak tahu apa-apa, sahihun. Sahih karena ketika dinikahkan mau, mau. Paham ya? Tapi enggak tahu tujuannya apa pernikahannya. Perempuannya nggak tahu itu loh. Yang nikahkan bapaknya kan nggak tahu. Ternyata apa? Ada di balik itu semuanya tahlil dari itu. Bisnis karena sekarang musim corona ini kan sulit cari uang ya. Nah, jadi nah kalau fikum biar dapat mahar. Nah, paham ya? Orang tuanya kan kadang juga menikmati sebagian mereka yang tidak paham agama maksudnya ya. Akhirnya dinikahkan putrinya dengan apa? Dengan orang jutawan, orang kaya gitu ya. Tapi tujuannya tahlil itu loh. Tujuannya tahlil itu yang berbahaya. nah Walau talaqaha hadzal muhalil kalau seandainya lelaki yang menikahi dia ini, wanita itu menceraikannya wa baqiyat ala adami ilmiha bitahlil dan dia tetap dalam keadaan posisi enggak tahu kalau ternyata pernikahan itu tahlil. Pahami ya, Bapak ya? Kalau muhalil lelaki yang menikahi wanita tersebut menceraikan wanita tadi dalam keadaan wanita tetap posisinya enggak tahu kalau ternyata tujuannya tahlil halat nizdaud al-awwal tetap halal untuk apa? Nah barakallahu fikum suami yang pertama. Paham belum? Kembali ke suami pertama terhalal karena pernikahannya dohirnya sah gitu loh. Faham maksudnya ya? Dohirnya sah. Nah, jadi untuk masalah mansua dan mantri tadi itu perlu di nah, direnungi, diperhatikan baik-baik jangan sampai keliru. Eh, mansua apa mansua? Mantan suami. Mantri apa mantri? Mantan istri. Nah, kita lihat sini. Wa kadzalika law anna syakhsan ba'ala rajulin akhar silahan. Seperti itu pula kalau seandainya ada orang menjual senjata ke orang lain. Wa kana al-mushtari yuridu an yaqtul bihi nafsan muharramatan. Ternyata apa? Si pembeli tersebut udah ada keinginan senjata tersebut ingin digunakan untuk membunuh orang yang nah diharamkan apa darahnya. Maksudnya orang yang nah barakallahu fikum muslim haram darahnya tanpa ada sebaban itu. Jadi ada niatan, ada keinginan seperti itu. Tapi kan penjualnya nggak tahu. Si A penjual senjata, si B pembelinya, Si C ini, paham ya? Korban yang akan dibunuh oleh si, si B. Si B ngomong si A, antum punya senjata apa di rumah? Pistol ada, AK ada, mortir juga punya, basoka ada, stoknya banyak misalkan. Paham ya? Langsung si B datang ke si A. Padahal si B ini tujuannya apa? Mau beli senjata untuk bunuh, untuk menghabisi C tadi. Menghabisi C. Si A kan nggak tahu apa-apa. Tak borong semua basokannya kata-kata si B tadi itu. Diboronglah sama si B. Paham ya? Begitu dibeli sampai rumah basokannya langsung dikerahkan. langsung dibunyikan, dilontarkan ke si C, rumahnya hancur semuanya. Paham ya? Dosa enggak yang si A? Enggak dosa karena enggak tahu apa-apa si A. Dia penjual aja. Kan hukum asal penjual enggak enggak nanya-nanya kan? Paham ya? Antum jualan misalkan ada yang beli, itu asli enggak perlu nanya untuk apa, Pak? uangnya dari mana, Pak? Antum beli ini, Pak. Enggak perlu nanya gitu. Layani aja sebagaimana layaknya jual beli. Paham belum? Antum taruhlah jualan awat silap Jualan telur, jualan es cendol, es dawet misalkan. Ada orang beli, nggak perlu nanya, ini es cendolnya untuk apa, Pak? Nggak perlu nanya kayak gitu. Dia beli kasihnya perkara dia untuk mau nudan, acara lain tuh urusan mereka itu loh. Paham ya? Yang jelas kita hanya transaksi jual beli hukum asalnya nggak perlu nanya-nanya. Nah, ini juga sama kasusnya. Nah, barakallahu fikum, pembeli ini ternyata apa? ingin digunakan senjata tadi senjata tadi untuk membunuh orang yang darahnya diharamkan faladdu fi haqqil mustari muharramun wa batilun ya kan maka akadnya nah berdasarkan hak mustari orang yang beli tadi karena tujuan dan niatan yang jelek tadi itu haram dan batil transaksinya lakinnahu fi haqqil bai' tapi untuk masalah hak penjualnya karena penjualnya dohirnya hanya menampakkan apa pembeli menampakkan membeli akan tapi hak bagi penjual tadi alladzi la yadri yang dia nggak tahu apa-apa, halalun wasahihun. Uangnya halal dan sahih. Paham belum? Si penjual nggak tahu apa-apa kan? Tahunya dia menjual senjata gitu aja kan? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Wa kadzalika dan yuqal, seperti itu pula dikatakan, fi man tahayyala 'ala riba. Faham maksudnya ya? Jadi ketika posisinya orangnya penjualnya nggak tahu apa-apa, ternyata pembelinya sudah ada niatan jahat, niatan jelek, itu nanti apa? Jual belinya sah. Kalau ditinjau tinjau dari satu sisi. Satu sisi sisi pertama sahnya itu dinisbahkan pada penjualnya. Karena intinya kan ijab kabul ya, ngasihkan barang, uang terima selesai. Tapi kalau dari sisi pembelinya batil karena niat dan tujuannya dia adalah apa? Adalah untuk perkara yang haram tadi itu. Mohon salah ya. Naam. Wa kadzalika aidan yuqal fi man tahayyala 'ala riba. Naam, seperti itu pula dikatakan juga orang yang membuat tipu muslihat atau berha, uh, ber, berhilah nah berhilah terhadap perkara riba atau harta riba. Wa qasdar riba antarikil tariqil hilah, ya kan? Dia ingin harta riba itu tapi dengan cara apa? Hilah, membuat semacam tipu muslihat, orang enggak tahu gitu loh. Caranya halus mainnya halus ya. Nah barakallahu fikum. Naam. Wa sahibuhu amalahu lam ya'lam dzalik dan temannya yang dia itu bermuamalah dengan orang tadi itu enggak tahu kalau dia itu pengennya apa riba tadi itu fa innahu yakunu haraman faqiman tahayyal maka menjadilah itu harta tersebut adalah haram atau perbuatan tersebut adalah haram pada hak orang yang membuat hilah tadi itu nah ghairu haramin fi haqiman lam ya'lam tapi enggak haram bagi orang yang enggak tahu wa ala hadza faqis intinya bagi yang enggak tahu enggak haram paham ya nah dan halal adapun bagi yang tahu tadi bagaimana bang haram dan tidak halal dan bahkan tidak dianggap sah. Paham maksudnya ya? Ini penting sekali na'am barakallahu fikum. Ini kan bukan bunga riba, ini kan cuma hadiah katanya. Dinamakan hadiah tapi dilihat transaksinya riba itu loh. Sama aja juga. Kadang kan nama diubah. Nama ubah dengan bunga, dengan riba, eh, dengan apa dengan apa hadiah, dengan keuntungan, eh, uang tanda terima kasih atau yang semisalnya. Kalau itu termasuk Nah, barakallahu fikum ternyata ritual di balik itu ternyata setelah telusur riba, ya riba walaupun namanya berbeda-beda. Karena apa? Nah, barakallahu fikum al-ibrah bil haqa'iq. Karena jadikan patokan itu hakikatnya. Kata beliau walihada naqul oleh karena ini kita katakan in hadzal istisna la budda minhu. Bahwasanya pengecualian ini harus wa anna man yajhal qasda sahibih dan eh, kata beliau dan bahwasanya barang siapa yang tidak mengetahui tujuan pelakunya fal 'abdu ghairu fasidin min janibih. Maka dari satu sisi akad tersebut tidak rusak. Karena orang menghukum secara apa? Zahirnya. Faham maksudnya? Nah, walaupun secara tidak langsung sisi yang dia tahu tadi itu rusak. Kalau dia tahu, tapi kalau yang bagi yang tidak tahu, dia ya tidak rusak. Daliluhu qaulun Nabi sallallahu dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu innama aqdi binahwi lima asma. Sesungguhnya aku menghukumi suatu perkara sesuai dengan apa yang aku dengar. Maksudnya dohirnya gitu loh. Dohirnya apa dia? Dohirnya menampakkan apa? Jadi orang ketika menghukumi dohir itu nggak keliru. Kalau dia menampakkan dohir yang lain, dohir yang lain itulah jadikan hukum nanti untuk apa? Untuk yang berikutnya. Contohnya gini, ada orang punya dua dohir dia, paham ya? Nah dohirnya dia ahlu sunnah sunnah salafi, tapi temannya itu perampok, pembegal, pemabuk, paham ya? Nah peminum misalkan. Nah, suatu ketika ada orang yang fonis ini, ini orang berjenggot, berjubah, pakai sorban lagi tapi kok Tiap hari kerjanya di, di bandar narkoba misalkan. Atau tiap hari kerjanya eh, merampok, membegal. Padahal dia nggak merampok nggak begal, cuma teman duduknya itu loh. Orang yang memfonis tadi itu nggak keliru. Karena si sunni salafi ini tadi, nah dia menampakkan dohir yang lain itu. Dohirnya itu dohirnya mah bersama mereka. Kalau dia nggak mau difonis, tampakkan dohir yang baru bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang tidak merampok misalkan. Karena menghukum secara zahir itu enggak ada salahnya karena perkara batinnya urusannya dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa ma la yasma'uhu al-insan laisa mukallafan bihi. Dan sesuatu dan apa saja yang manusia itu enggak mendengarnya, enggak dibebankan untuk mencari-cari. Nah, wa nahnu wa nahnu 'allalna bi ta'lin akhar. Dan kita masih memberikan suatu alasan dengan alasan yang lain. Alasan yang lainnya ini Panjang enggak ya? Kalau enggak panjang kita baca. Kita baca aja ya. Naam. Dan kita masih memberikan apa? Alasan dan alasan yang lain bahwa li'annahu la ya'lamu alladhi asar. Fa ujriyal 'abdu 'ala ma qad Ini bagus sekali pantun nomor 82 ini juga bagus. Kenapa kok dia tidak di enam hukumi? Kenapa kok dia sah-sah saja transaksinya bagi orang yang tidak tahu tadi itu? Dikarenakan dia tidak tahu apa yang disembunyikan, rahasiakan. Ya? Namanya rahasia kan banyak orang yang enggak tahu. Paham ya? Kecuali rahasia umum. <laughs> Kalau rahasia umum orang tahu kan? Rahasia umum pendapat umum itu menunjukkan rahasia itu umum itu orang pada tahu. Karena rahasia bagaimana kemarin Bang? Tidak boleh lebih dari dua orang. Nah, rahasia kan cuma dua orang aslinya. Ana kabari ke antum jangan kasih tahu si fulan ya. Ya, dua orang aja aslinya rahasia itu. Paham ya? Ternyata dia ngabarkan orang lain dengan lafaz yang sama. Ana tadi dikasih tahu si A, seperti ini antum jangan ngabarkan Mas C ya katanya. Mas C iya siap. Si C ngomong juga. Si D tak kabari sesuatu rahasia dari siapa? Dari si B. Tapi jangan ngomong sama si E ya. Iya kata dia siap katanya. Dia ngomong juga sama si E. Si E ada rahasia ini. Ada berapa orang nih? Ada banyak sekali karena lebih dari dua orang. Rahasia dua orang aja. Nanti habis duhur, nanti ketika Sebelum duhur ketika waktu tidur itu kita ke belakang ya misalkan. Dua orang aja. Kalau tiga orang terbongkar. Paham ya? Terbongkar itu ya, walaupun cepat atau lambat terbongkar. Tapi kalau dua orang itu sulit dilacak. Rahasia dua orang itu. Karena dua orang aja. Sulit atau enggak? Sulit kalau dua orang. Tapi udah lebih dari dua orang itu biasanya tersebar kemana-mana. oh ya, tak kabari tapi jangan kasih tahu yang lainnya ya. Iya katanya. Ngomong lagi sana, ngomong lakannya sama juga. Akhirnya diteliti sudah 20 orang. Sudah rahasia umum ujung-ujungnya na'am. Kita lihat sini, fa ujriyal 'aqdu 'ala ma Maka diperlakukan hukum nama atau diperlakukan dianggaplah transaksi akad tersebut sesuai dengan yang nampak. Qala asy syekh Muhammad bin Shalih bin rahmatullah alaih kata beliau, "Na barakallahu fikum an li'annahu ay atarfus Maksudnya kan dua orang ini, dua orang yang satunya barakallahu fikum tahu yang satunya enggak tahu. La ya'lamul ladzi athar. Nah, dia tidak mengetahui apa yang disembunyikan oleh nam yang keduanya. Kan dua orang. Yang pertama, dia enggak mengetahui apa yang disembunyikan yang pertama tadi. Yakni atarfal awal, maksudnya orang yang pertama, pelakunya. Ai la ya'lam annahu athar at-tahayyul wa hiya an-niyyah al-mubtilah lil aqd. Dalam keadaan enam orang yang pihak kedua ini enggak tahu apa yang disembunyikan oleh pihak pertama. Ya, berupa tahayyul hilah tipu muslihat yang mana niat tersebut bisa membatalkan apa transaksi. Paham belum? Jadi ada dua pihak, pihak pertama, pihak kedua. Pihak pertama ini niatnya tujuannya adalah membuat hilah. Pihak kedua nggak tahu apa-apa. Bagi pihak pertama rusak sudah karena niatannya sudah merusak kan. Nah, pihak kedua tetap sah karena dia menghukum salah zahirnya. Naam. Fa ujriyal 'abdu 'ala ma dohar. Artinya yakni ujriyal 'abdu 'ala dhahir wa al 'aqd sahih. Diperlakukan akad tersebut, transaksi tersebut sesuai dengan dohirnya. Karena dohirnya, bagaimana dohirnya? Dohir akadnya sahih atau tidak? Sahih di sini. Karena apa? Karena menampakkan dohirnya seperti itu. Walaupun batinnya lain lagi urusannya. Kita lihat. Misal julun khotabam ra'atan wa tazawwajha. Penting ini perhatikan. Contohnya ada orang lelaki melamar seorang wanita. Paham bang? Ada seorang lelaki melamar seorang wanita. Setelah melamar wa zawa'jah kemudian dia menikahi wanita tersebut. watamal akad sempurnalah akad nikah ijab qabul angkah tuka eh, udah angkah tuka bibnati fulanah bintu fulan bimahrin na barakallahu fikum kilo jiram min misalkan eh, kemudian si lelaki mengatakan qabil tu zawaja au nikah bimahrin madkur nakdan sah sah selesai aku nikahkan putriku fulanah bintu fulan dengan mahar 1 kg emas paham ya kemudian apa lelakinya udah ngomong aku terima pernikahannya sah sah selesai Dohirnya sah nggak dohirnya? Sah. Tapi kan kita nggak tahu tujuannya apa, nggak tahu kita. Tujuannya nggak tahu, kita lihat tujuannya. Sempurnalah akad nikah tersebut, kemudian waduhul sudah berhubungan badan. Fadzahir al akad anahu sahih. Dohirnya akad nikah ini sahih sudah. anahu la ya'lam alam sir Naam. Illa alimul ghaib. Dikarenakan tidak ada yang mengetahui rahasia kecuali zat yang mengetahui perkara ghaib. Allah taala maksudnya. Ya enggak? Kan kita enggak tahu isi hati, isi hati orang lain kita nggak tahu kan. Kadang korina-korina pun cuma diprediksikan, ada untuk memastikan sulit. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Ya, kita lihat lagi. Naam, illa alimul ghaib wasyahadah subhanahu wa ta'ala. Kecuali zat yang maha mengetahui perkara gaib dan juga zat yang menjadi saksi Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Fal ahkamu fid dunya tajri ala dohirnya zahirnya maka hukum-hukum berkaitan masalah dunia enam berjalan sesuai dengan zahirnya malam yatabayyan khilafu dzalik selama tidak nampak nam barakallahu fikum sesuatu yang berseberangan dengan zahir tersebut jadi kita hukum satu zahirnya dulu tapi kalau ternyata nampak sesuatu yang berseberangan dengan zahir tersebut barulah dihukumi dengan hukum yang lain fa in tabayyana khilafu dzalik umila bima yaqtadihi dzalika at-tabayyun kalau seandainya nampak Eh, berseberangan dengan dohir tersebut, maka diperlakukan, dilaksanakan, dihukumi sesuai dengan apa yang tutut daripada apa kejelasan tadi itu. Jadi kalau nampak dengan kejelasan yang lain, pak belum Nampak dengan sesuatu yang jelas tapi yang lain, nah sesuatu yang lain itulah dibangun hukum yang baru. pak belum? Tapi kalau dohirnya nggak ada korinah yang lain, dohirnya satu dohir yang satu itulah yang dipakai untuk jadikan apa? Hukum. Karena ketika menghukumi Nah, barakallahu fikum ketika nampak dohirnya itu kan ada sebabnya. Antum menghukumi sesuatu kan ada sebabnya kan? Nah, barakallahu fikum kita kita lewat kan al-hukmu 'ala syai' da'irun ma'illatihi wujudan wa 'adaman. Artinya apa? Menghukumi sesuatu itu berputar apa? Berputar atas sebabnya. Ada sebabnya enggak? Alasannya ada atau tidak? Adanya hukum atau tidak ada hukum tergantung apa alasan dan sebabnya gitu. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah wa habibakumullah jami'an. Kita lihat lagi. Kata beliau, "Amma fil akhirah," adapun berkaitan masalah akhirat, fatajri nafatujra 'alal bawatin. Adapun untuk masalah akhirat, tapi yang pertama tujra juga ya. Apa yang pertama itu tujra juga bukan tajri tujra mughair sirah. Nah, jadi fal ahkam fid dunya tujra 'ala zahirnya. Maka hukum-hukum berkaitan dengan dunia diperlakukan diperjalankan sesuai dengan zahirnya. Amma fil akhirah adapun hukum berkaitan masalah akhirat, fatujra 'alal bawatin maka diperlakukan dihukumi kembali kepada batin kepada perkara-perkara yang enggak nampak. Maksudnya bagaimana? Karena kan niatan ikhlas, niatan riya itu kembali ke perkara batin semuanya. Nah, diterima amalan atau tidak kembali ke niatnya kan? Sehingga perkara-perkara itulah yang nah berkaitan masalah akhirat, dia dapat hukuman, dapat siksaan, dapat balasan bayan tergantung niatnya. Niatan di dalam apa? Di dalam hati. Naam. Liqauli ta'ala dikarenakan firman Allah Ta'ala, "Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur." Naam wa liqauli ta'ala, "Innahu 'ala raj'ihi laqadir yauma tubla sarair." Allah Ta'ala menyatakan, tidakkah dia tahu? Tidakkah ada yang tahu apabila orang dibangkitkan dari kuburannya, kemudian dijumpai apa yang ada dalam dadanya? Enggak ada yang tahu. Allah Ta'ala yang tahu. Kemudian firman Allah Taala, "Innahu 'ala raj'ihi laqadir." Sesungguhnya Allah Taala mampu untuk mengembalikan kembali mampu. Yaumatu Bela asrarir. suatu hari yang dipaparkan semua rahasia-rahasia. Faham maksudnya ini, Bang? Ayo na'am barakallahu fikum seperti itu. Jadi perkara ini perkara bawatul umur amruha ilallah azza wajalla. Perkara perkara yang enggak nampak itu urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara yang nampak, yang dohir itulah yang jadikan patokan untuk dihukumi suatu Perkaraan Am Ikhwan fillah azan wa zakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat dikit lagi. Mas'alatun, permasalahan yang baru. Man nawat tahlil nafsiha li zawjiha. Naam. Man nawat tahlil nafsiha li zawjiha al-awwal alladhi talaqaha salasan bi an tazawwajat akhar Fana kadat alaihi liyutalliqaha hal yasihhu nikahuha hadza kalau kemarin laki-laki eh kalau kemarin kan mansua sekarang mantrinya perhatikan mantrinya ini perhatikan Bang ya mantrinya Bang sekarang Bang mantan istri dia ternyata masih tertarik dengan apa mansua mantan suami kan sudah cerai tiga anti talik masa idah selesai anti talik masa idah selesai anti talik talqah yang ketiga ini namanya talak bain pisah gitu loh Paham ya? Setelah pisah ternyata setiap kali belajar lewat berpapasan. Paham ya? Berpapasan. Akhirnya mantri ini tertarik lagi dengan suami yang pertama di Terus Bagaimana caranya bisa balik itu kan caranya apa syaratnya? Syaratnya kan istri harus dinikahi, mantri ini harus dinikahi laki-laki lain kemudian diceraikan, ya enggak? Nah, tapi kan enggak ada cara lain. Enggak ada orang yang nah barakallahu barakallahu fikum yang tahu kalau ternyata perempuan ini mau nikah lagi. Akhirnya perempuan ini bikin siasatnya. Siasat yang licik tapi ya. Nah, dia nyuruh orang tetangganya, paham ya? Tetangganya itu, Pak Bapak kan masih belum nikah, Pak, masih muda, Pak. Tolong mau nggak Pak dalam waktu sepekan dapat uang tiga juta setengah katanya. Kata si perempuan dari mantri tadi, kata bapaknya, boleh mau aja, Pak. Mau aja. Apa kerjanya?" Bapak nikahi saya dalam sepekan saja, setelah itu diceraikan, Pak. Biar biar nanti saya bisa kembali pada suami yang pertama. Jadi ada siasat situ ya, siasat yang licik. Nah, eh, kata bapaknya ya siap-siap aja dia namanya dia juga belum punya istri juga kan. Nikahlah sepekan. Paham ya? Setelah sepekan karena udah kesepakatan nanti syarat yang busuk tadi itu ya, akhirnya lelaki itu menceraikan perempuan tadi. Setelah ceraikan dia bisa balik kepada mansuwa tadi, mantan suami. Tapi kan yang ini yang laki-laki tadi kan belum punya istri, kemudian dia nikah tahlil itu loh. Tapi kan permintaan si mantri mantan istri tadi itu. Paham ya? Ini dosa enggak? Pertama dosa, kedua sah enggak seperti ini? Aslinya? Sah enggak seperti ini aslinya? Enggak sah karena ketahuan syaratnya kan. Nah, barakallahu setelah sepekan cerai akhirnya dia balik kepada suami pertama. Nah, ini kita lihat. Barang siapa? Nah, atau seorang wanita yang meniatkan dirinya untuk tahlil, untuk menghalalkan suami yang pertama, yang telah menceraikan dia cerai, cerai tiga yaitu dengan catatan perempuan tersebut menikahi laki-laki lain kemudian apa nah barakallahu fikum eh, dia apa dia enam akhirnya ceraikan dengan apa suami yang di, yang apa yang sudah niatan untuk tahlil itu. Apakah diperbolehkan? Apakah sah nikahnya ini? Mohon salah, Bang. Wal jawab jawabannya annaqul jawabannya fi khilaf. Ada silang pendapat bainal ulama antara ulama minhum man qala di antara mereka ada yang mengatakan man la furqata bi yadihi la asral la asral niyatihi. Barang siapa yang tidak ada apa? Tidak ada perpisahan nah, dengan sebab tangannya maka tidak ada pengaruh di dalam niatannya. Maksudnya apa? Maksudnya di situ barakallahu fikum selama suami yang awal mulanya ingin dinikahi wanita tapi itu tahlil ternyata dia tertarik juga tertarik, nggak mau ngelepaskan gitu loh. Paham ya? Sudah terlanjur senang sama perempuan tadi yang perempuan awal mulanya nikah untuk apa tadi? Tahlil saja. Tapi ternyata suami yang sekarang yang untuk tahlilnya senang sama perempuan tadi. Suruh suruh nyerakan aku, nggak mau dia. Belum. Jadi sehingga niatan tadi nggak ada pengaruh sama sekali, niatan-niatan tahlil nggak ada pengaruh karena belum terwujudkan. Paham ya? Belum terwujudkan untuk menceraikan. Kita lihat. Wal mar'ah la furqata biyadiha. Sedangkan perempuan itu kan nggak bisa. Paham ya? Untuk masalah perpisahan ini kan bukan di tangan dia. Paham ya? Dia kan bisanya khulu aja. Fala atharal niyatiha maka enggak ada apa? Enggak ada pengaruh sama sekali untuk niatannya kan. Cerai ini kan pihak siapa? Hak siapa? Suami kan? Kalau suaminya ternyata tertarik enggak mau menceraikan ya udah. Sulit untuk dia kembali pada suami yang pertama. Wa wa kaunuha tangkat na'am barakallahu fikum alaihi yumkin lizawj an yaqula laha anta nasis. Ewa. Kalau seandainya dia durhaka, barakallahu fikum, kepada suaminya tadi itu, mungkin saja ewa, suami tadi mengatakan dia, kamu adalah perempuan anti apa nasus. Maksudnya kamu nah barakallahu fikum adalah apa adalah perempuan yang durhaka. Ewa. Nah, fa'yan kit 'alaiha wa yaqul umqusi fi baiti ahlik hatta tarji'i ilayya faya fayunam. Fayufaut fayafutu 'alaiha al-maqsud. Itu keliru harakatnya ya. Fayafutu 'alaiha al-maqsud. Naam. Suami itu masih ada alasan, masih ada apa? Masih ada ucapan lain, "Nam tinggallah kamu di rumah keluargamu sampai kamu kembali kepadaku." Paham ya? Di sini berarti apa? Hilanglah tujuan wanita tadi itu. Karena ternyata suaminya, suami yang ini yang untuk tahlil ternyata dia nggak mau memisahkan itu loh. Paham ya? Tadi kan sudah ada semacam semacam apa istilahnya niatan wanita tadi kalau mau nikah dengan laki-laki itu tujuannya untuk tahlil biar bisa kembali kepada mansua tadi. Tapi ternyata laki-laki ini senang. Laki-laki ini senang dengan perempuan tersebut. Suruh nerai kan ya mau, gitu loh. Nah, malah banyak alasan gitu kemudian ya udah kalau gitu pulang dulu kamu ke rumahmu sampai nanti kamu kembali aku lagi. Jadi untuk misalkan nggak mau dia. Nah, Lakin ba'dul ulama akan tapi sebagian ulama qaul berkata, "Lau tawassalat ila idaihi hatta talaqaha." Kalau sampai tingkatan Nah, barakallahu fikum perempuan tersebut durhakanya tingkatan mengganggu laki-laki tadi itu, mengganggu laki-laki dan juga durhakanya melampaui batasan atau yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita lihat sini sampai suami tersebut menceraikannya, fa innaha la tahillu awal. Tetap posisinya apa? Tidak halal untuk suami yang pertama. Karena apa? Karena wanita tersebut tujuannya membuat suami itu cerai dengan cara dia menyakitinya, mengganggunya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau e, intinya membuat marah suaminya lah. Ujung-ujungnya suaminya nyeraikan itu loh. Bukan keinginan suami itu menceraikan awal mulanya. Suaminya senang, masih senang gitu loh. Tapi perempuannya karena sudah pokoknya bagaimana caranya aku bisa balik pada suami mantan suami yang pertama itu ya. Bagaimana caranya? Oh, dia mengganggu suaminya, suaminya di Nah, barang kalau pulang kerja tutup pintunya, kemudian apa? Dibikin ngeteh, tehnya cuman eh, teh tok tanpa apa tanpa gula misalkan, bikin kopi, ya kopinya masih kering, enggak ada airnya. <laughs> Intinya apa? Membikin suami itu marah gitu loh. Paham ya? Membikin suami itu marah, akhirnya diceraikan. Berarti kan cerainya bukan keinginan suami aslinya, gitu loh. Seperti itu enggak halal bagi suami yang pertama kalau terjadi perceraian. Min babi mu'aqabatiha bin naqidi qasdiha, masyaallah. Ini kaidah tentang lewati juga ya dalam bab apa? Memberikan hukuman wanita tersebut dengan lawan daripada tujuan dia. Tujuan dia apa? Agar halal untuk suami yang pertama. Tapi karena dia melakukan perkara yang haram, belum saatnya, dia malah justru dihukum dengan apa? Haram untuk kembali kepada suami yang pertama. Apa kaidahnya? Man ta'ajjala syai'an eh, man ta'ajjala syai'an qabla awanihi 'uqiba bihirmanih. Barang siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum saatnya, sebelum waktunya, eh, maka dia dihukum apa? Dihukum mendapatkan apa? Sebaliknya. Diharamkan mendapatkan sesuatu tersebut. Jadi ini kan belum saatnya, dia buru-buru dengan cara yang haram dari itu. Nah, wahatamin tamin bab babis siyasa syar'iyah. Naam barakallahu fikum. Wahatamin tamin bab babis siyasa syar'iyah dan nah perkara ini eh, ada juga termasuk bab yang siyasa syar'iyah. Maksudnya bagaimana? Wasfiyasat syar'iyah laisa salah hudud. Sedangkan siasat yang syar'i itu tidak ada batasannya. Malam tukhalif syarak penting ini. Dia mau siasat boleh, tapi ingat selama tidak berseberangan dengan syariat. Siasat syar'inya itu boleh selama tidak apa? berseberangan dengan syariat. Bahkan siasat itu diperbolehkan. Siasat itu kan politik. Jadi politik yang syar'i itu enggak masalah. Antum kira-kira wah nanti kalau jam 10 ini anak enggak tidur, nanti kalau taklim duhur ngantuk pasti. Nah, antum siasat itu berarti nanti tidur itu loh. Namanya siasat namanya. Paham ya? Tapi kalau diterjang kemudian malah main-main, kemudian malah tertawa-tertawa, kemudian enggak tidur, akhirnya duhurnya ngantuk, dia berarti dia tidak pandai main politik. Paham ya? Siasa syaratnya itu penting ya. Selama tidak apa ini berseberangan dengan syariat. Nah, ini perempuan ini. Paham ya? Perempuan ini ternyata menikah dengan laki-laki tadi tujuannya apa? Untuk tahlil itu loh. Paham ya? Kemudian terburu-buru karena laki-lakinya enggak mau menceraikan, dia membuat perbuatan-perbuatan yang bikin suaminya marah. Akhirnya suaminya menceraikan dihukumlah wanita tadi tidak mendapatkan suami yang pertama ini kosdi kosdiha nah maksudnya dengan lawan daripada tujuan dia yang pertama malah justru diharamkan li'anan maksudnya maqsuda biha al-islah karena nah barakallahu fikum tujuan dan juga keinginan yang paling intinya adalah islah perdamaian hatta inna Umar radhiyallahu anhu man'a azzaut min hak min hak raj'ah rad'an litamadi fil muharram sampai sampai Umar bin radhiyallahu anhu melarang suami apa Nah, barakallahu fiikum meminta untuk roja kembali karena dalam bentuk apa? hardikan. Eh, hardikan untuk orang yang eh, akhirnya menghantarkan pada perkara yang diharamkan. Karena kalau posisi contoh, contohnya contohnya ya taruhlah tolak pertama, tolak kedua, tolak ketiga itu masing-masing tolak kan ada masa idahnya. Pendapat yang roja kemarin masa idahnya tiga kali apa? Tiga kali haid kan? Karena kalau menceraikan dalam keadaan haid kan tidak diperbolehkan namanya tolak tolak bid'i. Jadi kalau menceraikan dalam keadaan suci, untuk memastikan dia hamil atau tidak tidakan itu. Naam. Kita lihat sini. Hai suka fi ahdi Nabi sallallahu wa Abu Bakar wa sanatain min khilafati Umar radhiyallahu anhu at-talaq as-salas wahidah. Padahal saat itu di zaman Rasulullah SAW dan Abu Bakar eh, dan dua tahun di masa-masa khilafah Umar Khattab anhu enam tolak tiga itu hitung satu paham jadi ini perhatikan baik-baik syahidnya ini tolak tiga dihitung berapa? satu Berarti anti talik anti talik anti talik baru dihitung satu. Paham ya? Nggak loh ya. Anti talik salas hitung satu juga. Paham maksudnya ya? dihitung satu. Nah, akhirnya di zaman Umar Khattab karena melihat banyak orang yang bermuda dan cerai, kamu tak ceraikan, kamu tak ceraikan, kamu tak cerai, cerai. Banyak perceraian seperti ini. Paham ya? Maka apa? Maka dihitung langsung gitu loh. Sebagai bentuk hardikan. Dihitung hardikan, nggak boleh balik lagi, kamu nggak boleh balik lagi. Lah kan baru talak satu. Untuk hardikan biar orang itu enggak bermudah-mudahan menceraikan istrinya. Karena tujuan pernikahan apa tujuannya? Hah? Mewujudkan apa? Hah? Keluarga yang apa? Awas sakinah mawaddah warahmah. Paham ya tujuannya itu? Mafhum insyaallah antara? Ya, nah, perhatikan baik-baik kita lihat sini. Kata beliau yakni qaulur rajul lizaujat lizaujatih anti talik yaitu maksudnya adalah apa ucapan seorang suami kepada istrinya anti talik anti talik anti talik yakunu talak wahidah tiga talak ini dihitung satu gitu loh paham ya nah jadi masing-masing talak itu kan kita lewati ada masa iddahnya tiga kali haid. Setelah tiga kali haid dia mau lanjut atau tidak? Kan boleh roja'ah masih kembali boleh. Tapi kalau nunggu masa datangnya itu nunggu kembalinya itu setelah masa iddah habis, nanti nikah baruan itu. Tapi kalau masih dalam masa iddah, ya memang itu suami istri, balik enggak masalah, rujuk lagi enggak masalah. Anu itu. Nah, kita lihat di sini. Wa huwa muharramun anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma anna an Nasa fa'alu dzalik qama khatiban yang mana hal tersebut diharamkan dikarenakan Rasulullah SAW tatkala nam sampai kepada beliau bahwasanya ada seseorang atau ada beberapa manusia melakukan hal tersebut qama khatiban kemudian beliau langsung berdiri dan mengatakan waqala ayul'ab bi kitabillah wa ana baina adhurikum? Apakah Al-Qur'an dijadikan bahan permainan padahal aku berada di hadapan kalian di depan kalian? Hatta ista'dana ahadul muslimin an yaqtul hadal mutalliq Sampai-sampai ada salah satu dari kaum muslimin minta izin untuk membunuh orang yang menceraikan ini. Paham belum? Nah, menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya menjadikan tolak tiga, tolak tiga itu dikatakan langsung selesai itu keliru. Yang benar tolak tiga tadi kalau dalam satu majelis hitung satu. Anti tolik, anti tolik, anti tolik. Hitung berapa? Satu. Anti tolik salas, hitung satu. Alhamdulillah karena apa? Perceraian itu bukan perkara yang mudah, perkara yang sulit, berat. Berat enggak? Berat makanya. Am ya? Berat. Nah, lihat, lihat ini. Ya, maka surah hadha finnas fi zaman Umar, maka tatkala semakin banyak perkara perceraian ini di zaman Umar Khattab radhiyallahu anhu, ra'a bi hikmatihi wa siyasatihi, kemudian beliau berpandangan dengan hikmahnya beliau dan juga dengan kebijaksanaan beliau dan juga siasat beliau, an yalzam ar-rajul bima yaitu mengharuskan seorang dengan apa yang dia ucapkan. Dia makan tiga, tiga lah. Anti talik, anti talik, anti talik. Dah enggak boleh balik kepada istrimu lagi. Kan baru tolak satu, enggak ada. Tujuannya apa? Untuk menghardik biar orang tidak bermudah-mudahan. Nah, kita lihat sini wa huwa wahwa wa huwa na'am barakallahu fikum na'am wa huwa eh, wa huwa apa ini ta'ajjulul bainunah ta'ajjulu al bainunah yaitu disegerakannya apa bainunah bainunah itu perpisahan kubro paham ya perpisahan yang besar karena apa karena langsung dihitung dihitung apa lagi dihitung langsung tiga gitu loh walaupun nah sebenarnya itu satu fa'am tetolak salaf alaih maka berlalulah eh, cerai apa cerai tiga tadi itu. Naam. Wa hadha min al-hakimah ini termasuk siasat politik yang bijaksana. Wa qayyadallahu jumhur al-ummah lil qaul bima qada bihi Umar dan bahkan eh, kebanyakan umat ini juga apa Allah taala bangkitkan untuk berpendapat seperti pendapat Umar. Tapi pendapat ini kurang tepat ya. Nah barakallahu fikum. Nah, maksudnya pendapat yang mengatakan eh, tiga kali cerai anti talik anti talik anti talik dihitung langsung itu pendapatnya lemah. Nah, Wa hadha mimma yadullu ala shawabi hadzal istihad walakinnahu ala sabil uqubah in ihtija ilaiha nafadat. Ini penting catatan ini ya. Nah, ini termasuk yang menunjukkan bahwa saya benarnya ijtihad beliau, tapi ingat-ingat ya, tapi ini ya. Tapi dalam rangka untuk memberikan hukuman. Jadi kalau nggak banyak orang bercerai ya kembali ke hukum asal itu loh. Tiga cerai dihitung satu itu loh. Paham ya? Tapi kalau udah banyak orang bercerai, dikit cerai, dikit cerai, Barulah pakai hukum ini. Inihti inihtija ilaiha nafadat. Kalau seandainya dibutuhkan baru dilaksanakan. Wa illa raja'na ilal asl ya kan? Kalau tidak demikian kembali ke hukum asal wa huwa anna talaq salas wahidah. Bahwa cerai tiga dihitung satu. Nah, nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.